Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Ikhwanifiddin. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah tulisan milik Abu Bakar Abdul Razak bin bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Kita masih memiliki beberapa alinea dari judul bab yang sama pada pertemuan malam sebelumnya dengan simbol ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah memberikan peringatan untuk tidak menyerupai orang-orang kafir serta waspada dari perang opini yang berasal dari orang-orang kafir. Dan ini peringatan yang tepat dari penulis. Maksudnya waspada dari perang opini bahwa ketika orang-orang kafir menyadari bahwa mereka ketika berperang dengan kaum muslimun selalu kalah apabila perang tersebut bentuknya kontak fisik. Mereka menempuh metode lain dalam berperang, yakni perang opini, perang urat saraf. Dan beliau akan terangkan kepada kita di antara bentuk perang opini atau perang urat saraf, apa yang akan beliau terangkan kepada kita pada alimnya ini. Kita baca. Kata penulis semoga Allah menjaga beliau. Wa minal ghazwil fikri alladhi yuhaddiru minha ahlu sunnah ad-demokratiyah. Dan diantara bentuk perang opini yang ahlu sunnah memberikan peringatan tentangnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi. Yang wallahul musta'an itu pun merupakan tatanan bernegara yang dianut oleh negara kita Indonesia. Demokrasi. Beliau akan terangkan kepada kita tentang bahaya demokrasi. Ya mungkin sebagian orang belum tahu apa sih arti demokrasi. Apa sih kesalahan dan kekeliruannya. Dari sisi mana penyimpangannya dengan agama Islam. Seberapa bahayakah demokrasi. Secara global, sang penulis mengajarkan kepada kita dalam judul bab itu bahwasanya berkaitan dengan tasyabbuh bil kufar menyerupai orang-orang kafir. Dan demokrasi adalah salah satu tatanan kenegaraan, aturan kenegaraan yang diadopsi oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir. Jadi ini salah satu bentuk penyerupaan kaum muslimin terhadap orang kafir. Nah, demokrasi. Kita kan Baca kajian beliau tentang demokrasi lebih dalam dan lebih jauh tentang pengertiannya, definisinya, bahaya penyimpangannya dari sisi mana. Nah, kata beliau berikutnya, wallati hiya hukmu hukmu sya'bi binafsihi. Yang mana demokrasi adalah yang bahasa kita Nah, Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hukmu sya'bi, nafsahu binafsi. Dari rakyat, ya rakyat yang memilih, yang memutuskan. Oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang mana masalahnya juga kembali kepada rakyat. Hanya saja hukum sya'ab dari sisi ini. Bahasanya yang yang membuat hukum adalah manusia bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mereka merembuk duduk di parlemen. Nah, kemudian ada voting suara terbanyak Kemudian pemimpin parlemen tersebut yang ketuk palu, jadilah satu perundang-undangan yang wajib untuk diterapkan oleh seluruh warga negara. Jadi dari mana hukumnya? Dari manusia. Bahkan Syekh Syekhuna ya Ibn Ali al hajur Hafizullah Ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Mubadi'ul Mufidah bahwa hukum demokrasi adalah kufrun, syirkun. Nah, demokrasi hukumnya adalah syirkun. Syirkun fil hukum kesyirikan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala katakan inil hukmu illa lillah tidak ada hukum <coughs> kecuali hukum Allah nah demokrasi mengatakan tidak boleh boleh manusia membuat hukum duduk di parlemen kemudian menyodorkan satu permasalahan kemudian didiskusikan kemudian disetujui entah dengan cara voting suara terbanyak atau yang lainnya kemudian ketuk palu Jadilah perundang-undangan yang wajib untuk diterapkan oleh setiap warga negara. Hukum. Wajib. Dan dari sinilah penyimpangan yang namanya demokrasi. penyimpangan lain tentang demokrasi adalah barakallahu fikum jami'an semua orang boleh untuk berpendapat tanpa terkecuali. Bahkan orang kafir pun boleh masuk di parlemen. Nah, orang Yahudi, orang Nasoro, Hindu, Buddha, non Muslim, al-muhim. Mereka punya punya suara, punya kursi untuk duduk di parlemen kemudian memperebutkan, merembukkan perundang-undangan akan dibuat untuk untuk negara. Inilah demokrasi. Hia hukmu sya'bi nafsahu binafsih. Demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Beliau bahkan bagi kita landasan hukumnya sebagai keterangan tambahan bahwasanya demokrasi adalah penyimpangan. Demokrasi adalah penyelisihan terhadap syariat Allah. Wallahu taala yaqul sedangkan Allah yang Maha Tinggi telah berkata, telah berkata, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya apa? Ya Allah yang membuat hukum, Allah pemilik hukum. Alaihissallahu kami hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pemberi hukum. Hukum adalah hukum. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Meskipun di sana ada hukum selain hukum Allah. Terlah mungkin boleh untuk diterapkan kepada enam sebagian komunitas. Di sebagian zaman atau waktu tertentu. Tapi belum tentu bisa diterapkan kepada seluruh populasi manusia. Belum tentu untuk bisa diterapkan secara global di setiap era dan zaman. Hanya hukum Allah lah saja. Yang tidak akan ada perubahan, meskipun berubahnya nam, tempat, dan waktu. Inul hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Eh, jangan buat hukum selain hukum Allah. Karena bukan hak mereka untuk membuat hukum. Dan hukum Allah diterapkan di belahan bumi bagian timur, belahan bumi bagian barat, belahan bumi bagian utara dan selatan, seluruhnya tepat. Baik itu zaman dahulu, sekarang dan juga yang akan datang. Dan waktu yang tersisa sampai tegaknya hari kiamat. Hanya hukum Allah subhanahu wa ta'ala saja yang berlaku. Pembawaan ayat ini dari saya penulis artinya bahwa ketika seseorang mengambil hukum selain hukum Allah, berarti dia tidak menerapkan ayat ini, berarti dia mendustakan ayat ini. Mendustakan Al-Quran adalah kebinasaan, kecelakaan, penyimpangan, penyelewengan. Dan dari sinilah demokrasi itu salah. Demokrasi itu keliru. Karena hukum yang dianut oleh pemahaman demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Wa yaqulu subhana dan Allah yang Maha Suci mengatakan Am lahum syaraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Nah, bukan cuma menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, namun di balik itu adalah ada ada unsur kesyirikan. Am lahum syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din yang mereka syariatkan bagi mereka di dalam agama malam ya dan bihillah yang Allah tidak memberikan izin akan hal tersebut. Jadi membuat syariat adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah tidak boleh untuk dirampas darinya. Dan barang siapa yang merampas yang barang siapa yang merampas hak tersebut yang eh, membuat hukum, membuat syariat, berarti dia merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau tahu sendiri tentang hukum merampas hak Allah Subhanahu wa taala apalagi itu adalah hak prerogatif berarti dia mengambil sifat rububiyah Allah dan ini penyimpangan, kesyirikan. Membuat syariat adalah hak Allah. Allah yang mengatakan bahwasanya ini adalah wajib, ini adalah sunnah, ini adalah mubah, ini adalah makruh, ini adalah haram Allah. Bukan manusia. Manusia hanya mendapatkan apa yang Allah putuskan. Mereka tidak punya hak untuk memutuskan. Jadi jangan manusia membuat hukum bahwasanya ini adalah wajib harus diterapkan oleh seluruh enam lapisan masyarakat sebagai warga negara. Tidak boleh untuk manusia membuat hukum kemudian dia mentaraf bahwasanya ini tidak boleh, haram untuk dilakukan. Barang siapa melakukannya mendapatkan sanksi dan semisalnya. Yang ternyata itu menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi sini. Jadi barakallahu fikum ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ternyata demokrasi adalah penyimpangan yang besar. Makanya Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajjur Allah Ta'ala ketika beliau menerangkan tentang makna demokrasi dan beliau menerangkan lebih panjang dan lebar bahwasanya demokrasi adalah kekufuran demokrasi adalah kesyirikan. Dari sisi sini, syirkun fil hukum. Kesyirikan dalam nama membuat hukum. Dan sang penulis memulai bab ini dengan mengatakan hanya ahlu sunnah memberikan yang memberikan naam peringatan kepada umat manusia tentang ini adalah gozul fikri perang opini yang mana wallahu musta'an dahulu kita dapati bahwa mereka mengaku ahlu sunnah sekarang menyimpang justru membolehkannya. Dengan mengatakan bahwa dalam demokrasi hanyalah hanyalah perembukan akan satu keputusan yang merupakan maslahat bagi masyarakat seluruhnya. Hukumnya boleh, tidak mengapa. Ketika hukum tersebut menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penyimpangan, kesesatan, tidak boleh untuk diterapkan. Bahkan wajib untuk dihilangkan wajib untuk diperangi hukum tersebut. Allah mengatakan pencuri potong tangan. Nah, dan efek jerahnya luar biasa. Bahwasanya ketika memang diterapkan hukum Islam, ya, orang yang mencuri potong tangan, tidak akan ada lagi orang yang berani untuk mencuri harta benda kaum muslimin. <coughs> Namun hukum demokrasi, hukum yang dibuat oleh manusia bukan seperti itu. Dilihat dari kadar kecil dan besarnya uang tersebut. Yang dicuri atau benda tersebut. Dan itu pun terkadang tidak adil koruptor yang mengkorupsi uang rakyat jumlahnya miliaran beberapa bulan saja. Cuma beberapa bulan. Itu pun di dalam penjara dan dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa. VIP. Tapi kasihan orang yang mencuri satu ekor ayam. Butuh bertahun-tahun untuk bisa keluar. Artinya tidak adil. Hukum Allah lah yang paling adil. hukum pelecehan kehormatan. Nah, Sangat sangat mudah hukum yang dibuat oleh umat manusia. Kasihan seorang wanita dengan kehormatannya direbut, dirampas, direnggut dari dia. Nah, Kemudian ketika hukum keluar hanya paling di penjara satu atau dua tahun saja. Wa dalam hukum Islam kalau orang berzina barakallahu fikum jami'an, na rojam dihilangkan nyawanya. Demikian juga kasus yang sampai hari ini juga kita masih masih enam mengeluhkan akan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a terus sampai ke bawah ayat dari surat Al-Maidah bahwasanya naam nyawa dibayar nyawa nanti barang siapa yang membunuh darah kaum muslimin membunuh nyawa kaum muslimin yang haram untuk dibunuh juga nyawa dibayar nyawa namun hukum hukum yang diterapkan dari tatanan aturan demokrasi yang diterapkan dalam perundang-undangan tidak sampai tidak tidak sampai hukum dan tidak sampai hukum mati nyawa dibayar nyawa bahkan hanya paling beberapa tahun saja di penjara intinya tidak adil ini semuanya menerangkan kepada kita bahwasanya hukum Allah lah yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling baik diterapkan. Zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Meskipun berbeda waktu dan tempat, hanya hukum Allah saja yang tepat. Kata beliau di sini, "Wad demokratia laysat minal Islam." Ini dia. Intinya di sini tatanan hukum bernegara yakni demokrasi bukan bagian daripada agama Islam. Di judul bab yang beliau kalau begitu ini bagian daripada tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, mengambil dari orang-orang kafir, demokrasi. Dengan sistem presidensial yang perundang-undangan dibuat di parlemen. Wakil rakyat yang duduk untuk memperunam, merembukkan. Dan tambahkan lagi bahwasanya keputusan yang dikeluarkan dari hasil parlemen tersebut dikeluarkan dengan cara voting suara terbanyak. Bukan dari agama Islam. Kalau begitu dari mana? Dari orang kafir datangnya. Dari orang kafir. Nah, apa yang diatur oleh agama Islam dalam bertata negara, dalam nah, memilih pemerintahan, dengan cara istighlaf. Inilah yang datang dari Al-Quran, inilah yang datang dari hadis Rasulullah SAW. Ini juga yang diamalkan oleh naam para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in setelah Rasulullah SAW. Istighlaf. Nah, pemimpin yang sebelumnya menunjuk siapa yang diangkat menjadi pemimpin berikutnya. Kemudian setelah itu dibayar oleh kaum muslimin dan nah, sah pemerintahan tersebut. Dan ini adalah musibah. Barakallahu fikum jami'an. Demokrasi ketika diterapkan di nah satu negara yang kita sayangkan lagi bahwa saya ternyata negara tersebut adalah negara yang mayoritas beragama Islam dan ini adalah musibah. Balil Islamu bariun minha. Bahkan Islam berlepas diri darinya. Tidak akan pernah bisa demokrasi disatukan dengan agama Islam. Tidak akan pernah bisa Islam diterapkan dalam enam demokrasi. Tidak bisa. Bahkan tokoh-tokoh Islam yang mengaku Islam kemudian membuat or ormas, ormas Islam. enam Masuk ke dalam panggung demokrasi. Tetap saja bukan Islam yang mereka suarakan, hanya sekedar logo dan label. Wailah di dalamnya mereka cari adalah enam Untuk kepemimpinan ke untuk kemaslahatan pribadi mereka. Yang mereka cari kursi, yang mereka cari enam gaji. Islam hanya dijadikan sebagai enam cover depannya. Lianna madmunaha al-akhdhu bil kasrati wal hukmul lil aglabiyah. Ini dia. Karena terkandung dari mana demokrasi adalah pengambilan suara voting. Voting suara terbanyak. Nah, masing-masing fraksi menunjukkan wakilnya. Kemudian ketika disodorkan bahwasanya ada permasalahan seperti ini, apa yang kita putuskan? Masing-masing partai menyebutkan tentang pendapat dia, kemudian dihitung siapa suara terbanyak. Diketuk palu, jadilah satu hukum. Yang terkadang bahwa di dalam di dalam parlemen tidak seluruhnya muslim. Ada kafir ikut berpendapat, tapi pendapat orang kafir diterima. Ada bahkan ateis mungkin tidak beragama, nah pendapat orang yang tidak beragama diterima. Bahkan juga dari sebagian kaum muslimin yang ada di parlemen juga bahkan mungkin nah fasik, pelaku maksiat, kefasikan. Al-muhim itulah, itu yang terjadi dari demokrasi wallahu Tentang kebobrokan yang ada dalam demokrasi Ahlu sunnah memahami dengan detail bahwasanya demokrasi adalah bencana, malapetaka, musibah bagi agama Islam dan kaum muslimin. Kenapa terlarang bahwasanya voting suara terbanyak itu adalah tidak boleh diterapkan dalam agama Islam apalagi untuk dijadikan sebagai satu hukum yang wajib untuk diterapkan oleh setiap warga negara Wallahu subhanahu yaqulu fi dhammil kasrah. Allah yang maha suci mengatakan tentang celaan bagi enam jumlah banyak. Jumlah banyak belum tentu betul. Jumlah banyak belum tentu betul. Wa ma aktsarun nasi walau harasta muminin Tidak kebanyakan manusia meskipun engkau semangat ya adalah orang-orang yang beriman. Ya, mafhum dari ayat ini bahwasanya sangat sedikit yang beriman. Kalau begitu yang banyak apa? Eh, selain keimanan, kekufuran yang banyak. Wa yaqulu subhanahu wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan inilah isi kandungan Al-Quran. Ketika menyinggung tentang banyak. 6. Wa ma'aktsarun nas wa ma'aktsaruhum dan semisalnya seluruhnya berkaitan dengan dengan kebanyakan orang di dalam di dalam al quran Al Karim semuanya bentuk celaan. Nah, malah justru yang dipuji adalah yang sedikit. Di bawah ayat ini kita baca, "Wa yakun subhana wa qalilun min ibadi yasykur, Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa yaqulu ta'ala, "Walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya akan nah walakin aktsarun nasi layak kilu walakin aktsarun nasi layak ya'lamun ini kebanyakannya dalam Al-Qur'anul Al Karim kebanyakan orang tidak mengetahui kebanyakan orang tidak memahami kebanyakan orang tidak atau enam kebanyakan orang fasik dan semisalnya jumlah banyak di dalam Al-Qur'an pada ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada konotasi negatif buruk tidak beriman, kebanyakan orang. Nah, penduduk neraka kebanyakan orang. Tidak memahami, tidak mengakali, tidak mengilmui, kebanyakan orang. Jadi pengambilan keputusan dengan cara voting suara terbanyak adalah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah. Dari sisi inilah, dari sisi sinilah demokrasi itu tercela. Allahu musta'an. Yang mengherankan ikhwanul kiram barakallahu fikum. Enam orang-orang yang mengaku menyeru kepada sunnah, malah sekarang mereka lah yang mengaku, nah mereka lah yang menyeru kepada demokrasi. Tokoh-tokoh yang kita kenal dahulunya mereka juga mungkin sama dengan kita. Tidak ikut berpemilu, tidak senang demokrasi. Namun bukan berarti juga kita, nah keluar dari kepemerintahan yang sah, kepemimpinan yang sah. Kita tetap menganggap mereka pemerintah, namun mengingkari apa yang ada pada mereka dari hal-hal yang menyelisih syariat termasuk demokrasi. Tokoh-tokoh sururi, tokoh-tokoh TV Roja, Lukmani pun menyusul di belakangnya. Dahulunya mereka sama dengan kita menganggap bahwasanya enam pemilu tidak boleh, hukumnya haram. Pemilu hukumnya haram. Akan datang nanti pembahasannya di halaman setelahnya. Nah, lama kelamaan mereka mengatakan nah boleh, pemilu boleh. Yang mau ikut silahkan, yang tidak juga silahkan. Tidak perlu saling mencela. Nah, berubah fatwa. Berubah fatwa. Kemudian semakin terakhir, semakin ke sini, semakin ke sini, malah fatwa berubah bahwasanya golput haram. Nah, artinya apa? Wajib untuk mengikuti pemilihan umum. Wajib untuk ikut nah, berdemokrasi. Dan sekarang malah mereka duduk di kursi-kursi kepemerintahan. Nah, yang suatu saat ikhwanul kiram, kita pernah berikan hal ini sebagai teguran, sebagai peringatan kepada ikhwan as-salafiyin bahwa Nam, kesudahan mereka sama dengan kesudahan Muhammadiyah. Sama, wallahi sama. Hanya beda waktu. Muhammadiyah dahulunya mereka terkenal bahwasanya mereka adalah sunnah karena paling betul me me mengamalkan sunnah. Mereka lebih di zaman tersebut. Nah, di masa-masa pergerakan, di masa perjuangan kemerdekaan, kemudian mereka mulai besar setelah kemerdekaan Indonesia, muncul ormas namanya Muhammadiyah. Mereka yang dikenal dengan yang namanya Ahlus Sunnah. Tauhidnya juga lebih bagus daripada yang lainnya. Meskipun kita katakan ada penyimpangan dari sisi asma wa sifat, mereka yang dikatakan ahli sunnah. Nah, semakin kesini semakin kesini Karena mereka berorganisasi. Kelihatan, kelihatan penyimpangan mereka. Dahulunya mereka punya pondok pesantren. Metodenya talaki. Guru. Nah, mengajar murid duduk di di bawah. Bersimpu, bertekuk lutut. Semakin kesini karena ada organisasi. Mereka membuat sekolah. Mulai dari SD, SMP. Kemudian instansi sekolah sampai kepada perguruan tinggi. Program S1, S2. Nah, akhirnya ujung-ujungnya mereka juga punya partai. Masuk ke demokrasi. Dan itu juga ditempuh oleh ahlu sunnah yang katanya ahlu sunnah zaman kita sekarang ini. Hanya waktu yang akan membuktikan. Awalnya sedikit demi sedikit. Cuman bikin TK. Habis itu SD. Nah, suatu saat nanti mereka punya juga perguruan tinggi. Itu sudah ada. Dari TV Roja atau Naam Surorion sudah punya. Mereka pun sudah sudah punya universitas. Berbasis bahkan internasional yang juga dalam panggung demokrasi sedikit demi sedikit mereka melangkah melangkah sebagaimana langkahnya Nabi Muhammad Muhammadiyah zaman dahulu. Awalnya haram pemilu tidak boleh ikut. Nah, akhirnya mereka mencari-cari fatwa oh, boleh yang mau ikut pemilu silahkan, yang tidak ikut pemilu silahkan. tanda-tanda sedikit. Semakin berkembang lagi ke akhir zaman mereka malah berfatwa bahwasanya golput haram. Artinya apa? Wajib untuk berdemokrasi. Lama kelamaan antum tahu bahwasanya mereka juga akan buat partai mereka pun akan punya partai nanti suatu saat. Partai TV Roja. 212 mereka turun ke lapangan. Ikut menyuarakan katanya, nah mereka tim sukses 02. Lukman juga nanti menyusul, dia punya partai juga. Abu Hazim menyusul dari belakang, dia punya partai juga. Nah, karena ke situ langkahnya. Awalnya punya SD, punya 6 dari TK, SD, SMP, punya perguruan tinggi, punya masa. Dan hendaknya ahlu sunnah wal jamaah enam terbuka mata mereka. Bahasanya orang yang menyimpang sekarang sama dengan apa yang menyimpang di zaman dahulunya. Nah, ini sisi penyimpangan yang pertama, bahwasanya demokrasi cara pengambilan keputusan adalah dengan voting suara terbanyak dan itu penyimpangan. Berikutnya lagi kata beliau masih keterangan penjelasan akan penyimpangan yang ada di tatanan kenegaraan demokrasi. Wa demokratiya min mabadi'iha dan demokrasi di antara tata tertibnya adalah ya, yang berlaku di dalam demokrasi adalah annal muslim wal kafir sawa. Bahwasanya orang muslim orang kafir sama. Dan dia menyelisih syariat. Nanti boleh silakan orang orang muslim bikin partai, orang kafir bikin partai, diperbutkan. Masyarakatlah yang menentukan dengan enam suara mereka. Siapa yang terpilih dialah yang jadi Jadi bukan dilihat lagi bahwasanya harus orang muslim, tidak, orang kafir pun boleh masuk. Sawa'un wasnam. Annal muslim wal kafir sawa wal kafiru sawa, was salih wal fasiq sawa. Demikian juga orang saleh dan orang fasik sama. Nah. Dan kebanyakannya dari orang-orang yang masuk dalam demokrasi adalah orang fasik. Wallahi kebanyakannya, kalau tidak seluruhnya. Orang yang mengaku Islam juga ternyata <clears throat> bahkan partai-partai yang menggunakan cover Islam pun ternyata terciduk banyak sekali koruptor. Itu yang itu yang menggunakan enam, yang menggunakan logo Islam, apalagi yang bukan logo Islam. Wallahu yakul afanaja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun Apakah kami menjadikan orang muslim Apakah kami menjadikan sama ya, antara orang muslim dan orang mujrim, orang yang berdosa? Ya, ayat ini mencela bahwasanya tidak akan sama, tidak akan pernah sama orang muslim dan orang kafir. Tidak akan pernah sama orang muslim dan orang yang pelaku dosa. Malakum kaifa tahkumun? Eh kenapa kalian tidak mau berlaku adil, eh, mengambil keputusan yang tepat? Bahwasanya tidak sama, jangan disamakan. Wa yaqulu ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Dan Allah Ta'ala mengatakan Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Tentunya tidak sama, la yastawun. Nah, mereka tidak sama. Tapi di demokrasi sama, boleh. Punya hak yang sama. Punya hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Punya hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin pusat ataupun pemimpin daerah. Boleh, tidak ada larangan orang orang kafir untuk mencalonkan diri di legislatif atau eksekutif. Wa yaqulu ta'ala dan Allah berkata Tapi sudah layak setahun. Wa demokratia ya, demikian juga di antara di antara penyimpangan yang ada dalam demokrasi adalah taj'alul mar'ata war rajula sawa. Demikian juga menjadikan pria dan wanita sama. Sama. apalagi semenjak zaman reformasi semenjak zaman itu sampai sekarang ini nah diberikan, diberikan peluang untuk wanita duduk di legislatif dengan 30% kursi 30% kursi Al-Alama Mukbil rahmatullahi alaih di masa kelam Indonesia belum mengatakan bahwa Indonesia wahai wahai wahai rakyat Indonesia, pernah kalian menjadi menjadi negara yang kelam. Jadi negara yang kelam. Dari sisi mana? Nah, pertama yang memimpin kalian adalah orang buta. Buta mata, buta hati. Di zaman tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dengan cara eh, kepemimpinan presiden tersebut yang buta mata buta hati runtuh ternyata naik lebih parah perempuan yang memimpin kalian. Nah, karena kita lewati masa-masa kelam tersebut. Dan alhamdulillah dua kepemimpinan tersebut nah sudah sudah lengser. Nah, dan kepemimpinan kepemimpinan sekarang laki-laki hanya saya dengan nah anu sudah tetap mengingkari bahwasanya yang mereka anut berupa demokrasi tetap kita ingkari. Seperti ini di antara tatanan Rusaknya demokrasi adalah laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki keluar kampanye, perempuan juga keluar kampanye. Wallahu taala yaqul sedangkan Allah yang Maha Tinggi mengatakan walaisad dzakaru kal unsa. Walaisad dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ini Al-Qur'an yang mengatakan tidak sama. Ucapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak sama. Rabbul alamin, Dia yang mencipta, dia pula yang paling tahu tentang ciptaannya. Namun demokrasi mengatakan tidak sama, boleh. Perempuan pun boleh untuk enam menjadi pemimpin. Dengan hak emansipasi mereka, boleh. Wahada min hada wa min enam. Wa min mafasidid demokratiyah ya, termasuk dari kerusakan demokrasi anna syahadat al-mar'ati ka syahadati persaksian seorang wanita sama dengan persaksian seseorang laki-laki sedangkan dalam agama Islam nah dua banding satu dua perempuan baru setara dengan satu laki-laki dalam demokrasi tidak sama laki-laki perempuan sama Nah, suaminya tidak memiliki kecemburuan. Istrinya pergi ke kantor, duduk bersanding dengan enam yang bukan mahram campur bau laki-laki dan perempuan. Lebih banyak waktunya di luar rumah daripada di dalam rumah. Pergi pagi, nanti sore baru pulang. Urusan sama keluarga di rumah terbengkalai. Nah, jadi ini termasuk rusak, termasuk dari kerusakan dari demokrasi seperti ini. Wallahu ta'ala yakul fi sya'ni syahada. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam perihal persaksian Fa in lam yakuna rajulaini farrajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Apabila tidak ada ya dua laki-laki, eh boleh setara apabila satu laki-laki dibanding dengan dua perempuan. Dari orang-orang yang kalian ridhoi persaksian mereka. Eh salah satunya lupa, yang lainnya bisa mengingatkan. Antadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jadi Al-Quran mengatakan bahwasanya persaksian akan dikatakan setara apabila dua perempuan satu laki-laki. Tapi demokrasi tidak, satu laki-laki satu perempuan boleh, sama. Persaksian mereka sama. Dan ini termasuk dari kerusakan demokrasi. Wa demokrati yata'khudhu bil kasrati wal islamu ya'khudhu wa ya'tabiru bil kitabi was sunnah. Kalau terdahulu juga pembahasan ini, beliau pun telah menyebutkan tentang dalilnya. Bahwasanya demokrasi mengambil keputusan dengan cara voting suara terbanyak Sedangkan agama Islam mengambil dan menganggap keputusan ada di Alkitab dan As-Sunnah. Kitab dan As-Sunnah. Tidak perlu lagi untuk membuat hukum yang baru. Tidak berenam, tidak perlu lagi untuk membuat perundang-undangan yang baru dirapatkan di parlemen, tidak perlu. Kitab dan As-Sunnah sudah cukup. Apa yang dibutuhkan oleh enam umat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat seluruhnya sudah ada. Itu pun paling adil. Nah, kitab dan as-sunnah adalah hukum yang paling adil. Sedangkan hukum yang lainnya, oh, inilah hakikatnya mereka mau merubah ke keadilan tersebut. Mereka malah bikin justru tidak adil. Hukum yang baru yang dibuat oleh manusia. Karena terkadang bisa diterapkan pada sebagian tempat, belum tentu bisa diterapkan pada sebagian yang lainnya. Dan tidak sedikit juga kita jumpai bahwasanya demokrasi, hukum yang lahir daripada demokrasi justru malah menyengsarakan umat, justru malah menyelisihi syariat. Nah, pabrik perkara-perkara yang haram seperti minuman keras, rokok dilegalkan. Karena termasuk dan tujuan mereka bisa mendapat pajak dari hasil penjualannya. Tempat-tempat prostitusi dilegalkan dengan mengharap bahwa mereka juga bisa mendapatkan pajak dari enam perkara-perkara seperti itu. Intinya me, me, nah, membuat kaum muslimin malah merusak kaum muslimin, menyelisih syariat. Wa bi ahlil hilli wal aqd. Nah, pengambilan keputusan yang diajarkan oleh kitab dan as-sunnah diambil dari kitab dan as-sunnah. Serta keputusannya di tangan orang-orang yang nam ahlul hilli wal aqd. Ya, para ulama yang mumpuni dalam hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin menentukan satu keputusan yang mana Nah maslahatnya kembali kepada kaum muslimin, beliau mengumpulkan ahlu badar. Beliau mengumpulkan para tokoh-tokoh agama dari kalangan sahabat, dirembukan permasalahan tersebut, tentunya kembali kepada kitab dan sunnah. Hanya saja bermusyawarah. Ahlul hil wal akad sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dia mengumpulkan ahlu badar. Yaqulullah Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu Allah." katakan, apapun yang kalian persepsikan dalamnya, akan sesuatu, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada suara terbanyak. Bukan kembali kepada keputusan parlemen. Bukan kembali kepada diskusi. Wa yaqul dan Allah katakan juga fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada kepada Rasul, eh, kepada sunnahnya. Apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukti keimanan seseorang adalah mengembalikan seluruh pertikaian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya ikhwanil kiram dari apa yang telah kita baca barusan tentang demokrasi. Intinya penyelisihan terhadap syariat. Apa yang disimpulkan oleh Syekh Yahya dalam kitab beliau Mubadil Mufidah bahwasanya demokrasi adalah kekufuran, demokrasi adalah naam kesyirikan, dan tepat apa yang beliau katakan. Bukan terlalu berlebihan, bukan juga gulu dan melampaui batas, namun ini hakikatnya. Setelah sang penulis jabarkan kepada kita dan kita pun telah membaca dan menyimaknya bersama-sama tentang kesalahan yang begitu banyak di dalam enam tatanan hukum kenegaraan, demokrasi, Allahul Musta'an. Nah, kita hanya bisa mengelus dada bahwasanya itu ternyata dianut oleh negara kita yang bermayoritas penduduknya adalah enam beragama Islam, Allahul Musta'an. Beliau sebutkan juga kepada kita setelah ini berkaitan dengan enam di antara tatanan hukum demokrasi dalam memimpin enam memilih kepemimpinan adalah uh, pemilu pemilihan umum insyaallah kita akan kaji pada pertemuan lanjutan di lain kesempatan wallahu taala alam bisawab ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini mudah bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika